Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qurratul ain. Penyejuk hati penghibur jiwa, atau permata hati. Sesuatu yang didambakan oleh setiap insan di dunia. Sesuatu yang diinginkan untuk memudahkan manusia selalu meraih kebahagiaan dalam hidup mereka. Tahukah kita Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan sifat-sifat kemahasempurnaannya telah menjadikan sebab, telah menjadikan jalan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hati manusia yang diciptakannya agar mereka bisa merasakan sebab yang menjadi kesejukan hati, yang menjadi penghibur bagi jiwanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, maka dialah yang lebih tahu tentang cara membahagiakan diri kita lahir dan batin dan dialah yang maha kuasa untuk menjadikan penghibur jiwa, penyejuk hati bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan alam semesta beserta makhluk di dalamnya yang lebih tahu tahu keadaan mereka, tahu memperbaiki cara cara memperbaiki mereka atau membahagiakan mereka lahir dan batin. Dan dia maha halus, maha lembut, lagi maha terperinci pengetahuannya. <clears throat> Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak ada tiga gambaran tentang bagaimana seorang hamba bisa meraih atau mengusahakan bagi dirinya yang namanya kesejukan hati atau permata hati yang dikenal dalam istilah syariat dengan kurratul ain atau kurratul uyun. Penyejuk mata yang kemudian turun ke hati. Yang pertama tentu saja <clears throat> kenikmatan tertinggi di akhirat nanti yaitu kenikmatan sorga. Kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan balasan bagi orang-orang yang beriman.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 Qurratul Ain di sini tentu adalah puncak dari semua kebahagiaan, puncak dari semua keindahan yang akan dirasakan oleh penduduk sorga di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni sorga dengan taufik dan karunia-Nya. Makanya, penduduk sorga adalah orang yang paling sejuk hatinya sehingga terpancar pada wajah mereka, terpancar keindahannya pada penampilan fisik mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Kamu akan melihat pada wajah-wajah mereka pancaran kenikmatan, kebahagiaan yang ada dalam hati mereka. Dalam ayat yang lain surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalika liyaumi walaqahum nadratan wa surura." maka Allah menjaga mereka dari keburukan pada hari kiamat. Menjaga mereka penghuni sorga orang-orang yang beriman dari keburukan pada hari kiamat. Dan Allah anugerahkan untuk diri mereka naudrotan kecerahan pada wajah, rasa bahagia yang terlihat pancarannya pada fisik, wasururo dan kegembiraan dalam hati. Inilah kurratul ain yang tiada taranya dan untuk inilah orang-orang yang beriman yang mengetahui meyakini kenikmatan yang tiada bandingnya ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan dan mengambil bagian yang besar dengan amal soleh di dunia untuk meraih kenikmatan tersebut. Hadirin sekalian rahimakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah kurratul Ain yang merupakan sorga di dunia, penyejuk hati yang sekaligus merupakan sorga di dunia, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ketika berzikir membaca Al-Qur'an dan melaksanakan ketaatan kepadanya, belajar agamanya, belajar tauhid, belajar iman. Inilah yang digambarkan, diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyebutkan tentang salat yang merupakan munajat seorang hamba dengan Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad dan An Nasa'i, wajulat kurratu aini fi solah dijadikan penyejuk hatiku ketika aku menunaikan solat, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila salati fa innahu yunaji rabbahu, falyanzur ahadukum bima yunajih." Jika salah seorang dari kalian berdiri menunaikan sholat, sungguh dia sedang bermunajat, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Maka hendaknya kita melihat, masing-masing diri kita melihat bagaimana sikap kita waktu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat kesejukan hati, permata hati yang sebenarnya. Penghibur jiwa yang sesungguhnya. Ibadah yang dilakukan dengan iman yang benar. Ibadah yang dilakukan dengan pengetahuan tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Inilah sebab yang menjadikan orang yang beriman di dunia telah merasakan sorga yang dengan itu mereka akan termotivasi untuk meraih sorga di akhirat karena gambarannya seperti yang ada di dunia. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengungkapkan inna fi dunya jannatan man lam yadhul halayadhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia saat ini ada sorga taman kenikmatan, kebahagiaan hati, kesejukan jiwa yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk dalam sorga di akhirat kelak. Kurrotul Ain yang kedua. Kemudian kurrotul Ain yang ketiga adalah kurrotul Ain yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang orang-orang yang beriman <clears throat> yang mereka ungkapkan dalam doa permohonan mereka kepada Allah – dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan doa mereka. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada diri kami, pada diri istri-istri dan anggota keluarga kami, anak-anak keturunan kami, Jadikanlah mereka sebagai kurratul ain, penyejuk hati kami, penghibur jiwa kami. Dan jadikanlah kami sebagai panutan, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang beriman setelah dia merasakan kesejukan hati dengan beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak ingin kenikmatan yang hakiki ini berkurang akibat dari orang-orang yang di sekitarnya orang-orang yang dicintainya tidak mendukung kecintaan tersebut. Makanya mereka berusaha untuk mengajak keluarganya, mengajak anak dan istrinya untuk ikut kepada Islam, untuk meyakini akidah yang benar, belajar tauhid, belajar keimanan, semangat menjalankan ketaatan kepada Allah. Dengan itu dia akan sejuk hatinya, tenang jiwanya melihat anak dan istrinya taat kepada Allah, melihat semua berlomba-lomba dalam kebaikan, yang dengan ini mereka akan semakin menyempurnakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ya Allah aku memohon kepadamu cinta kepadamu ya Allah cinta kepada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada semua amal yang mendekatkan diri kepada cinta kepadamu ya Allah Inilah kurratul lain, Inilah yang kita minta. Inilah sebab yang menjadikan hati kita selalu sejuk, selalu dihiasi dengan hiasan keindahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensifati iman yang sempurna sebagai zina dalam doa beliau, Allahumma zayyinna til iman. Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Keimanan yang menjadi permata. Di dalam doa yang lain beliau mengungkapkan, wa as'aluka na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati dan aku mohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak pernah putus kenikmatan yang kekal abadi di akhirat nanti dan qurratil ain penyejuk hati yang tidak pernah terputus yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat nanti semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu